فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah juhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini kita melihat pemandangan dalam kehidupan ekonomi berbangsa kita semakin hari semakin berat ribuan teman-teman kita terancam di PHK Chevron perusahaan minyak yang cukup besar di kita akhir Februari ini akan mem-PHK kurang lebih 1200 orang belum perusahaan-perusahaan yang lain Panasonic Sar dan lain sebagainya. Langsung atau tidak ini pasti berdampak dalam kehidupan keluarga. PHK itu bagaikan kilat halilintar di siang hari bolong bagi seorang suami apalagi istri dan anak-anaknya. Tidak usah kita bohong karena bagaimanapun terkait dengan masalah nafkah. Tapi sejarah membuktikan bahwa tidak selamanya keluarga itu bertahan hanya karena kemampuan nafkah. Karena nafkah hanya salah satu elemen dalam keluarga. Elemen yang paling penting dalam keluarga adalah manusia-manusia dalam keluarga itu sendiri. Sang suami, istri, dan anak. Dan yang paling penting pula dari manusia-manusia dalam keluarga itu adalah suami yang beriman, istri yang beriman, dan anak-anak yang soleh dan tentunya pasti beriman. Mungkin disinilah kenapa tema ini perlu kita sedikit share pada siang ini. Karena kadang-kadang memang dalam kehidupan yang serba sulit seperti ini, kita terjebak dalam penilaian ukuran semua diukur dengan materi seakan-akan kita tidak pernah yakin bahwa hidup kita sebenarnya yang jamin itu adalah Allah dalam surat An-Nazi'at surat An-Nazi'at ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها Coba antum perhatikan Sebenarnya mana lebih sulit Penciptaan langit dan bumi dan pemeliharaannya Langit dan bumi Galaksi, planet, matahari Mana lebih sulit daripada cuma penciptaan manusia dan pemeliharaannya. Apalagi kita diberikan akal, diberikan fisik, diberikan alam sama Allah. Nggak terlalu sulit mengurus kita manusia. Yang lebih sulit ini mengatur alam. Bayangkan kalau ekosistem tata surya. Alam semesta ini berubah sedikit saja Iklim berubah aja coba kita lihat. Harus pakai AC, harus pakai ini, gerah banget. Artinya apa? Kita harus punya kesadaran bahwa Allah Maha berkuasa dalam kehidupan ini. Kita datang juhur di sini, meninggalkan meeting, meninggalkan makan siang, meninggalkan janji, meninggalkan istirahat. Kenapa kita bisa datang di sini? Ini yang disebut dengan kapasitas keimanan. Kita masih datang meminta kepada Allah. Karena bagi level orang yang bisa juhur tepat pada waktu di lingkungan kerja yang seperti ini, ini sholat bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi bagi Anda yang bisa sholat tepat pada waktu di tengah lingkungan kerja yang padat seperti ini, tuntutan pekerjaan yang sangat berat, ini sholat adalah isti'anah. Karena solat bagi kita adalah isti'anah. Iya karena budu wa iya karena ta'in. Kita tahu kapasitas iman itu bertambah ketika kita dekat dengan Allah dan tempat kita lebih dekat dengan Allah adalah as-salat. Dan solat bagi orang beriman itu adalah isti'anah tempat dia meminta kepada Allah. Meminta itu bukan cuma dua. Bukan hanya terkait dengan jaminan rizki, jaminan ketenangan hidup, jaminan tentang ini. Tapi sholat ini memberikan kita dua hal. Pertama, ziyadatul iman. Menambah ubudiyah kita kepada Allah. Dan yang kedua, sholat itu insya Allah menambah keyakinan kita bahwa Allah satu-satunya penjamin dan pemberi rizki yang terbaik kepada kita manusia. Iya karena budu ubudiyah kita bertambah. Wa iya karena sa'in dan kepadamu saja ya Allah kami meminta. Mungkin inilah sebabnya kenapa Ibrahim amat yakin meninggalkan istrinya di sebuah tempat dalam surat Ibrahim sampai dilukiskan oleh Ibrahim dengan doa dia kepada Tuhannya Ibrahim ayat 37 Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baital muharram Ya Tuhanku sungguh aku meninggalkan keluargaku dan anak keturunanku biwadin ghairi zar'in di sebuah tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mungkin kebayang nggak kita meninggalkan Siti Hajar dan Ismail? Anda pergi tugas luar di rumah kulkas penuh. Persediaan makanan full, ATM juga dititip sama nomor pinnya. Is, is Ibrahim meninggalkan tidak ada semuanya. Sampai-sampai dalam riwayat yang sahih dijelaskan Siti Hajar sempat bertanya, "Ya Ibrahim, kamu yakin meninggalkan kami di tempat ini?" Dia masih terus bertanya, tapi Ibrahim tidak menoleh ke belakang. Karena sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, seorang ayah, nggak tega kalau sampai dia menoleh. Lalu dia bertanya, Ya Ibrahim, apa betul kamu pergi meninggal kami di tempat seperti ini semata-mata memenuhi panggilan Tuhanmu? Ibrahim hanya menjawab, "Bala, benar, semata-mata memenuhi panggilan Tuhanku." Apa kata Siti Hajar? Lihat kapasitas iman. Kalau betul itu adalah panggilan Tuhanmu, maka Tuhanmu tidak akan pernah menyanyiakan kami di sini. Ya Allah. Kapasitas iman. Makanya hidup ini siapa yang tidak punya beban di sini? Coba angkat tangan. Kita akan tunjuk Anda calon gubernur DKI Jakarta. Siapa yang tidak punya beban? Bapak? Kalau lihat dari lingkar perut aja itu udah beban itu. Dalam istilah fikih beban itu jadi semua permasalahan kehidupan itu itu disebut beban. Dalam bahasa agama disebut dengan taklif. Dan memang kita hidup dipikulkan beban. Tapi beban itu beda dengan fitnah. Kalau fitnah itu lebih identik dengan ujian kurang harta ujian, PHK ujian, sakit ujian, kematian ujian. Tapi tidak semua ujian itu ya, tidak semua ujian pasti adalah beban. Tapi tidak semua beban adalah fitnah sekaligus ujian. Karena kalau kita jujur sebenarnya beban yang paling utama dalam kehidupan kita dalam keluarga bukan cuman masalah cash flow bulanan kita yang belum stabil, simpanan untuk sekolah anak-anak. Bukan itu, tapi beban yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga adalah takriful din, beban agama. Sebenarnya walaupun cash flow keuangan yang masih agak repot, ada yang bilang gali lubang tutup lubang, ya dan lain sebagainya. Tapi kalau standar keimanan keluarga baik, hidup itu pasti juga tenang. Yang jadi masalah adalah sudah cash flow keuangan bulanan kita masih tutup gali lubang tutup lubang, kapasitas keimanan keluarga di bawah standar. Bayangkan Anda dengan posisi seperti ini, istri Anda punya kapasitas iman seperti Siti Hajar. Uh, uh, uh ya Allah nyaman benar Anda. Ayah, berapapun yang ayah berikan kepada kami, insya Allah cukup bagi kami. Ya Allah. Kenapa? Karena tiap bulan 64 juta. Memang betul. Oh nilai begitu mah pasti lah isi mah cincai tiap hari belanja 2 juta, masya Allah. Jadi semua orang apapun yang Anda lihat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, ya. Sama saja. Beban yang paling utama itu adalah kapasitas iman dalam keluarga. Makanya kalau Anda ingin memperbaiki kehidupan keluarga, jangan cuma prioriti anak Anda sekolah di sekolah favorit. Rumah Anda sudah bertingkat, kamar tidur cukup, kamar tamu ada, tiap bulan tersedia anggaran, pengeluaran sekian, Hari libur bisa jalan-jalan. Bukan cuma itu ukurannya. Kalau cuma itu, apa bedanya Anda yang sujud dengan yang nggak enak menyebut? Walladina kafaru yatamatta'u wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Begitulah orang kafir. Hidupnya bersenang-senang. Dia makan seperti makannya makanan binatang ternak. Orang beriman tidak begitu. Hidup itu beban bukan cuma itu. Kalau hidup hanya sekedar cash flow terjamin, libur jalan-jalan, punya rumah bertingkat, mobil mengkilap, tidak perlu ada seorang Muhammad yang diutus oleh Allah terhadap umat manusia. Kalau cuma itu ukurannya. Harusnya Anda mulai memetakan istri saya kapasitas imannya seperti apa. Anak saya yang pertama, anak saya yang kedua. Ini harus jadi evaluasi. Anda selalu berdoa setiap waktu, setiap saat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina gak mungkin doa ini terwujud hasana di dunia dan hasan di akhirat kalau ukurannya adalah materi Nggak bisa. Diperbaiki kapasitas keimanan keluarga masing-masing. Ustaz, standarnya kayak gimana sih untuk mengukur? Kalau standar fikih, al-amru wa nahyu, perintah-perintah dan larangan-larangan. Itu dijaga sudah masuk. Kewajiban-kewajiban dijalani. Tapi sebenarnya yang lebih rinci sebenarnya bisa kita lihat dalam Al-Quran. Kita sering mendapati ayat-ayat dalam Al-Quran untuk memberikan definisi pembatasan tentang kapasitas orang beriman. Misalnya, yang paling populer ini Anda hafal pasti ayat ini. Pertama misalnya di surat Al-Anfal ayat 2. Ukuran kapasitas orang beriman itu rinci banget. Innamal mu'minuna innamal mu'minuna. Sesungguhnya hanyalah orang-orang beriman itu adalah. Dalam tafsir, para ulama menyebutkan kalimat innama adalah pembatasan. Artinya di luar ini bukan dari makna orang beriman. Walaupun Quraisyah membantah dalam tafsir beliau Al-Misbah tapi semua ulama-ulama, baik ulama-ulama zaman salaf sampai ulama-ulama modern menyebutkan kalimat innama itu pendefinisian. Siapa mereka? Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mereka yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati mereka. Kita boleh nggak di rumah ketika kita mengalami masa-masa sulit, kemudian kita sebut nama Allah pada istri kita, tiba-tiba istri bisa tenang, bisa nggak? Sabar ma ini harus ini harus ayah lalui, tapi jangan takut ma Kenapa ayah? Ada Allah bersama kita. Uh, ya Tiba-tiba istri langsung menangis merasakan. Ada nggak kita ngeliat begitu kira-kira? susu habis cicilan bulanan sudah tiga bulan nggak ter ini kita sebut nama Allah tiba-tiba istri punya kekuatan ada nggak jadi wajar kalau dalam sejarah ini bukan cuma teori level sahabat membuktikan itu ketika Rasulullah saw dalam perang Tabuk meminta seluruh sahabat berpartisipasi padahal pada saat perang Tabuk itu ekonomi lagi sulit, lebih sulit dari kita saat ini. Tapi tiba-tiba terdengar kabar Abu Bakar menyerahkan seluruh kekayaannya untuk perang Tabuk. Abu Bakar dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengklarifikasi itu semua. Karena bagaimanapun keluarga ada hak Rasul langsung bertanya, "Ya Abu Bakar, ma baqiyata minal ahli?" Apa yang kamu sisahkan untuk keluargamu? Dengan tenang Abu Bakar menjawab, "Baqiyatu minal ahli." Baqiyatu min ahli yang aku sisahkan untuk keluargaku. Allahu wa rasuluhu. Cukuplah Allah dan rasulnya, ya Allah. Apakah istri Abu Bakar protes? Gak ada. Apakah anak-anak Abu Bakar protes? Gak ada. Coba kita ngomong gitu ke istri-istri yang kita. Ma, sabar ma. Ada Allah dan Rasul. Apa kata istri? Makan tuh Rasul. Belum bisa. Bahkan tidak sedikit ada istri kita lagi ngaji ayah, ngaji wae terus ayah. Gimana cicilan ayah? Bisa begitu. Ini problem kita. Makanya kalau kita lihat ayat tadi, orang beriman itu disebut nama Allah saja bergetar hatinya. Kenapa? Ah, oh, lupa ya. Masa kita harus khawatir ada Allah? Langit dan bumi aja dipelihara apalagi cuma kehidupan kita. Berapa sih dibutuhkan untuk kita? Hei, ini keyakinan yang harus kita miliki. Di tempat ini, kalau tidak salah tiap bulan ada pengajian pengusaha muslim Indonesia. Ya. Yang dipimpin oleh seorang ustadz yang menulis buku yang sangat populer. Jangan jadi orang gajian seumur hidup. Tiap hari Ahad kalau tidak salah ya. Memang hidup ini butuh keyakinan. Dan Anda jangan coba-coba kalau keluarga Anda belum siap. Bahaya itu. Maka kapasitas keimanan keluarga ini harus ini. Terus apalagi berikutnya? Wa idza tuliyat alaihim hum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Makanya saya suka sedih memang lihat keluarga kehidupan keluarga belum stabil, anak-anak belum apa, kok di rumah televisi penuh seharian. Bapak-bapak pingin gak rizki bapak muda? Coba di rumah itu seharian tuh jangan hilang bacaan Quran. Tenanglah Ustaz, tinggal 4 bulan kok. Apa maksudnya? Ramadan. Nanti insya Allah Ramadan Ustaz. Ya Allah. Coba lihat Ramadan, tiap hari Anda tadarus. Anda siangnya puasa, kerja. Tapi Anda kuat, istri dan anak punya keyakinan. Coba lihat itu. Karena ketika iman itu bergelora, semua urusan dunia ini kecil dalam genggaman kita. Tapi ketika iman kita ini statis, tidak bertambah, persoalan sedikit pun wah di rumah tuh tensi istri bisa tinggi biasanya cukup enak apalagi kita tahu istri kita aslinya Solo kok tiba-tiba berubah jadi orang Medan kan kalau punya istri Solo apapun kita ngomong nji mah bulan ini mungkin ayah terakhir di kantor sabar ya mah ayah sudah kesana kesini insya Allah mungkin ada ganti yang lebih baik nji tapi kalau keimanannya tidak stabil, Pak, berubah deh tadinya inje. Apaan lu? Laki model apa kamu? Ya Allah. Berlakulah ketetapan di Medan. Ada uang abang sayang, nggak ada uang. Alhamdulillah sudah tidak ada di sini. Saya sengaja menyampaikan ini kepada Anda supaya Anda ingat baik-baik. Hidup itu ukurannya bukan cuma semua kebutuhan terpenuhi. Berapapun yang Anda berikan pada istri Anda tiap bulan, kalau kapasitas iman mereka nggak bagus, Anda bukan siapa-siapa bagi mereka. Tapi kalau istri Anda wanita soleha, anak-anak Anda anak-anak yang soleh-soleha, Anda menjadi orang yang sangat terhormat dalam sebuah keluarga. Bukan pemenuhan kebutuhan sekedar Anda penuhi, tingkatkan. Bukan itu. Makanya kenapa dakwah yang paling utama itu adalah dalam keluarga. Ajaklah istri sekali-sekali sholat bareng. Ma, nanti malam kita bangun lebih awal, ma. Kita kiamulail, ma. Siap, ayah. Persoalannya, istri malas kiamulail dengan anda gara-gara itu. Tiap kali walad dolin, istri sudah bisa tebak. Pasti kulhu lagi. Jadi memang ada kaitan iman itu dengan Quran, nggak bisa dipisah. Saya sarankan kepada anda biar nama baik anda sebagai suami tidak rusak, nggak apa-apa mulai beli Quran gede, taruh tempatnya taruh di depan. Baca tuh Al-Baqarah biar istri anda, uh hebat ayah dia nggak tahu kalau di depan ada Al-Quran, nggak ada masalah. Intinya tajrib, latihlah istri anda untuk sholat bareng tengah malam. Karena memang sholat malam itu dari semua ibadah-ibadah, sholat malam itulah yang paling kuat mengstimuluskan kapasitas keimanan. Karena di surat 17 ayat 79 itu sampai Allah menyebutkan asa rabbuka asa maqamam mahmuda. Tuhanmu akan meninggikan kamu pada derajat orang-orang terpuji. Saya waktu tiap kali konsultasi orang keluarga saya cuma tanya, "Bu, suami Ibu subuh enggak di masjid?" "Enggak, itu masalahnya." Jangan dulu minta cerai, bereskan sholat suami. Suami suka berjamaah di masjid? Enggak, Ustaz. Itu masalahnya. Suami pernah malam bangun tahajud? Enggak Ustaz. Itu masalahnya. Itu aja. Anda kalau pingin istri. Karena istri yang soleh itu tanda yang paling utama adalah Kona'ah. Apa tuh kona'ah? Dia menerima kita apa adanya. Ada mobil dia terima, ada rumah dia terima, ada cincin emas dia terima. Itulah istri kona'ah itu ya Allah. Makanya tolong. Wah sudah jam satu ini. Kalau ada yang nanya langsung angkat tangan. Saya titip. Anda kapasitas juga Sambil berjalan Ustaz, saya tingkatkan kapasitas. Gimana istri Anda? Istri Anda itu di rumah, jangan cuma di rumah. Suruh ikut dia pengajian. Suruh dia ikut halakoh-halakoh, taklim-taklim yang terkait dengan keislaman. Kalau tidak, misalnya dia juga malas keluar apa semua, tiap bulan alokasikan berapapun pendapatan Anda, usahakan ada satu buku terbaik Anda belikan untuk istri Anda. Begitu. Anda nggak tahu nggak? Ketika istri Anda sampai pada kapasitas iman terbaik, ketika ibadahnya baik, ketika puasanya terbaik, bacaan Qur'annya tiap bulan hatam, hafalan hadisnya arba'in dia sempurna. Itu puncaknya Anda tahu? Dia datang kepada Anda dan dia berkata, "Ayah, kamu pria terbaik yang pernah saya kenal." Dan rasanya mubazir kalau cuman aku yang mendampingi ayah. Oh, Allah Allah Akbar. Ternyata ujungnya ada niat ya Allah. Eh, kalau itu yang terjadi itu adalah kehormatan dan kemuliaan. Bukan ente diam-diam. Kapasitas cetek poligami. Akhirnya poligami dicaci maki. Tapi kalau kapasitas Anda bagus, kapasitas istri Anda juga bagus, apa yang terjadi? Seperti tadi, Akhirnya syariat jadi sebuah kehormatan di masyarakat karena dilakukan dengan dengan kapasitas yang mumpuni. Itu sebenarnya. Nggak mungkinlah badan sebesar gini satu nggak cukup lah ente. Gitu kan? Cuma tadi syaratnya terpenuhi atau tidak. Karena tidak boleh kita lakukan dengan diam-diam. Intinya bahwa Beban kehidupan rumah tangga itu udah jadi keniscayaan hidup. Nggak ada yang kita lihat Ata tinggal di apartemen semuanya pakai pelayan, semuanya serba taten. Tetap ada masalah, tetap ada beban mereka. Beban itu hanya akan jadi ringan kalau kapasitas keimanan, kualitas ibadah anggota rumah tangga itu makin hari makin baik. Makanya mulai hari ini berubah. Anda tahu Bangladesh? Salah satu negara paling miskin di Asia. Tapi Bangladesh itu luar biasa. Sampai hari ini mata uangnya dengan dolar hanya beda tipis. Karena tidak ada banyak produk Amerika itu kayak Bangladesh. Satu-satunya negara yang tidak ada McD, tidak ada Coca-Cola. Kalaupun datang ke sana nggak akan banyak orang beli. Ya. Dan anehnya di pasar-pasar Bangladesh itu, kalau kita ikut seorang ibu rumah tangga belanja, setelah dia belanja kebutuhan rumah tangga dapur, itu tidak akan pulang sebelum dia mampir ke toko buku. Masya Allah. Ada buku baru apa begitu. Jadi walaupun hidupnya mereka kelihatan terbatas, tapi wawasan mereka, ya kebiasaan mereka punya buku itu luar biasa. Makanya mereka tidak begitu terbuai, tidak begitu ter, mudah termimpi dengan kehidupan Barat dan Amerika seperti itu. Karena mereka punya prinsip hidup dan itu dimulai dari kebiasaan untuk selalu membaca buku. Dalam enam bulan terakhir, berapa kali beli buku untuk istri? Enggak. Dalam enam bulan terakhir, berapa kali beli cincin untuk istri? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi Waduh. Baik kalau begitu tidak usah ada tanya jawab, pulang ke rumah masing-masing nanti malam. <laughs> Ada waktu, lihat ini istri ada masalah di apa. Ustadz saya ingin dia tahajud, mampir beli ke toko buku. Enggak mahal-mahal amat itu. Fadilah, solat malam. Cari buku, lihat daftar isinya, bagus, lihat dalil-dalilnya jelas, sahih, belikan buku itu, ajak istri untuk seperti itu seperti dulu tahun 96 9 eh 99 2000 ada satu buku yang dalam waktu 3 4 bulan itu terjual 650.000 ribu eksemplar terbesar dalam sejarah buku Indonesia 3 4 bulan dan judul buku itu adalah misteri Salat subuh dan yang anda tahu siapa pembeli terbanyak 90% yang beli itu adalah ibu-ibu majelis taklim. Dan kalau hari ini Anda lihat subuh di masjid, di tiap masjid kalau Anda datang ke rumah saudara atau Anda mampir di mana menginap dan anda subuh, Anda lihat subuh sekarang alhamdulillah rata-rata lebih dari 2 3 saf itu karena dampak daripada buku yang dibeli oleh ibu-ibu pada waktu itu. Misteri salat subuh. Wah, luar biasa. Didiklah anak. Kalau kita tidak bisa mendidik istri dengan baik, ya, apalagi kalau memang kapasitas kita, kalau dari sisi, ya kadang-kadang kan kita nggak enak menyuruh istri ngaji. Pas suruh istri ngaji, dia bilang, ayo ayah ngaji sama mama. Aduh, repot juga kak. Sebab apa? Kita yakin bacaannya lebih bagus kan begitu. Dia bacaannya bagus, cuma jarang baca. Anda bacaan agak kurang begitu bagus, tapi rajin kan gitu. Karena Anda tahu membaca Quran itu menambah kapasitas keimanan. Tiap kali tadarus dengan istri Anda agak kurang ini. Padahal nggak usah. Yang penting istri yang sudah pintar itu disadarkan. Mari sama-sama tadarus. Kalau Anda agak kurang pede, suruh dia yang baca, Anda tasmi, Anda mendengarkan. Tapi yang masalah ketika dia bilang, sekarang giliran ayah. Aduh, ya Allah. Uh, hmm, uh, baiklah, mah Cuman uh, uh, begini aja, mah Yo, banyak alasan itu, mah Padahal istri bilang sekarang kesempatan saya ya. Anda baru mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lancar gitu kan gitu. Pas mulai alif lam mim ya karena tiga huruf juga lancar gitu. Ketika sudah mulai zalika kita oh, mulai baru dua A, baru dua kata sekali dibentak. Itu kalau selesai Al-Baqarah antum pingsan insyaallah. Tidak ada yang lebih indah kalau kita bisa bertadarus dengan istri di tengah-tengah kesibukan keluarga kita. Saya jarang sekali lihat, bahkan mohon maaf, keluarga ustadz sekalipun. Jarang saya temuin itu. Mereka duduk, majelis, ada tamu suruh tunggu. Kenapa? Karena sang ustadz memimpin ngaji, ada istrinya, ada ada anaknya. Satu-satu. Gitu. Uh, ya Allah Rata-rata semua keluarga ustadz sekalipun depan TV duduk, makan, ngobrol, santai. Apa bedanya dengan keluarga kunci pacai? Sama. Sekali lagi, ini pesan saya. Kuatkan kapasitas keimanan keluarga Anda. Apapun yang terjadi pada pekerjaan Anda, pada karir Anda, Anda bukan siapa-siapa. Anda pria terhormat dalam keluarga Anda. Karena seorang wanita soleha, seorang wanita beriman, dia akan menganggap laki-laki paling mulia dalam hidupnya, laki-laki yang memegang kunci pintu surga baginya adalah suaminya. Dan itu adalah Anda. Jika istri Anda beriman dan beramal soleh. Mari kita tutup pengajian ini dengan ingat ayat dalam surat An-Nahl ayat 97. 16 ayat 97 man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min man amila salihan min dakarin au unsa wa huwa mu'min siapa yang beramal soleh laki-laki dan perempuan tapi dia beriman standarnya harus beriman falanuhyiyannahu hayatan thayyibah maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang thayyibah.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 Bagian yang melanjutkan pekerjaan atau tilawah dan tadarus, tafadhal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.